Tidak memiliki tujuan selain dari mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentu sebelum kita memulai, mari kita periksa kembali niat kita masing-masing agar waktu yang kita pakai kesempatan yang berbahagia ini benar-benar waktu yang diberkahi oleh Allah. Karena memang penopang-penopangnya banyak. Yang pertama, baru sebentar yang lalu, kita telah meninggalkan dan menyelesaikan sholat fardu subuh di hari yang mulia. Telah memulai aktivitas ibadah, aktivitas harian kita dengan mengamalkan amalan yang sangat dicintai oleh paling susah untuk kita kerjakan yaitu sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, kita duduk sebentar untuk memulai sarapan pagi kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, wa subhanallah. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Wasabbihuhu bukratan wa asila bertasbih kita kepada Allah, meninggikan asma-asma Allah, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah yang telah memberikan kepada kepada kita kekuatan hingga kita mampu untuk menggerakkan lisan memuji keagungan Allah, menyanjung kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita hiasi hari permulaan hari ini dengan tasbih, dengan zikir-zikir pagi, dengan lantunan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini di waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم ya Allah curahkanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya di waktu ketika matahari menyingsing Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah saya jadi merasa indah ketika perjalanan saya dari rumah ke sini melihat kebanyakan orang berada di pinggir-pinggir jalan, melakukan jalan pagi, melakukan apa yang mungkin paling kurang adalah mubah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di tempat yang mulia, melakukan amalan yang mulia dengan tujuan yang mulia. Maka tersisa dari kita kepada Allah adalah harapan. Permohonan yang sangat mendalam agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita berkumpul melanjutkan usaha kita yang tidak seberapa untuk memahamkan atau tepatnya sama-sama memahami akidah Islamiyah sebagai fondasi dari agama kita. Agama tanpa akidah yang benar bagaikan bangunan tanpa tiang, tanpa fondasi yang kuat. Sebentar saja dinding-dindingnya mulai retak. Sebentar saja organ-organ vital dari bangunan tersebut akan rusak. Maka akidah wajib kita perdalam tidak wajib kita tuntut karena ibadah kita secara keseluruhan berdiri di atas akidah yang benar. Akidah yang benar yang telah sebenarnya telah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu keutamaan akidah akidah bila benar amalan yang sedikit bisa jadi bernilai banyak terkadang akidah yang benar amalan yang tidak kita kerjakan, namun hanya diniatkan, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan banyak dari dalil dan contoh disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang benar yang membuat seorang musafir atau seorang yang sakit mendapatkan pahala ibadah saat dia sehat ataupun ketika dia mukim. Ketika dia safar, dia mungkin tidak bisa tidak bisa melakukan puasa sunat. Ketika dia sahabat, dia mungkin tidak bisa melaksanakan sholat-sholat sunat. Namun, dia mendapatkan keutamaan dan pahala puasa sunat dan sholat sunat yang ia lakukan ketika ia mungkin bila mana akidahnya benar. Dan bahkan, akidah yang tidak benar mengakibatkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sirna. Dan banyak ancaman-ancaman Allah tentang hal ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a Katakanlah hai Muhammad, apakah kalian mau aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya di dunia? Tentang orang-orang yang paling merugi amalannya ketika hidup di dunia? Allah Subhanahu wa taala menceritakan Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sia-sia tidak ada gunanya segala usaha mereka ketika hidup di dunia. Kenapa? Para ulama tafsir menafsirkan penyebab yang pertama dari sia-sianya amalan seorang manusia di dunia dan tidak ada gunanya dan tidak bahkan memberikan manfaat apa-apa kepadanya ketika dia akidahnya tidak benar. Ketika dia beribadah sementara ibadahnya itu ia rusak sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akidah yang benar yang menjadikan ia berpindah agama walaupun dia tidak menyadarinya ini penyebab akidah penyebab adalah akidah yang tidak benar maka sekali lagi kaum muslimin kaum muslimat kita harus menanamkan akidah dalam jiwa kita masing-masing sebelum kita tanamkan kepada orang lain dan dakwah yang benar, dakwah yang memprioritaskan permasalahan ini. Karena walau bagaimanapun baiknya akhlak seseorang, bila mana akidahnya tidak benar maka tidak ada artinya bagi dia. Tidak ada artinya akhlak yang benar. Ketika akhlak itu, akhlak yang baik itu dihancurkan ketika buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang seharusnya ia ibadahi ketika dia berdoa harus berdoa kepada Allah tapi dia tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada selain Allah dan bahkan berdoa kepada yang lebih lemah dari dia. Kepada orang-orang yang sudah mati. Meminta kepada orang-orang yang sudah dikuburkan. Padahal dia masih hidup. Dia masih bisa berusaha. Dan dia melupakan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Ladhi La Yamut. Dia lupa kepada yang maha hidup. Yang tidak akan mati subhanahu wa ta'ala. Inilah sekilas Kita mengulangi kembali bagaimana pentingnya kita menanamkan akidah kepada jiwa kita, jiwa kita masing-masing dan juga berupaya penuh walaupun itu pasti banyak kekurangannya untuk menanamkan akidah kepada kaum muslimin. Dan kita sekarang sudah pada sudah pada uh, jilid yang ketiga dari usaha yang tidak seberapa, yang hanya ada niat dan kemauan, walaupun bekal tidak seberapa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengetahuinya. Bahwasanya walaupun bekal sedikit, tetapi semangat besar dan juga keinginan uh, yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dan memberkahi apa yang baik dari usaha kita yang sedikit dan mari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita di pagi hari ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat menjauhkan kita dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaknya tidak seorang pun di antara kita baik yang hadir di masjid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini maupun yang mendengar dari dimanapun mereka berada semoga tidak seorang pun dari kita yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat dan ampunannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada bagian yang sebelum ini eh, kita telah menyampaikan bahwasanya kita akan mengobati Eh, sebuah buku yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan akidah yang mungkin saya rasa uh, bisa dikatakan paling lengkap bisa dikatakan paling lengkap dan penyusunannya penyusunan yang uh, sangat baik dan uh, saya pun uh, hubungan saya dengan kitab ini juga cukup berat dari saat kitab ini eh, dicetak, kemudian ketika kitab ini pun diterjemahkan, dan alhamdulillah karena pengetahuan itulah maka saya melihat bahwa buku ini sangat layak untuk kita ketengahkan dengan uraian-uraian yang singkat dan mungkin uh, kita akan mengupas pembahasan-pembahasan kita melalui apa yang disusun oleh para penulis karena orang yang ini lebih pakar pakar akidah dan hampir keseluruhannya adalah eh, dosen-dosen uh, kita dan guru-guru kita dan diantaranya yang kita kenal adalah Abu Razak dan Abdul Muhsin dan badar dan juga Syekh Ibrahim Al-Ruhaili dan Syekh Saleh bin Sanad Al-Suhaimi kemudian pun yang merevisi atau yang mengedit adalah orang-orang yang kita kenal dan juga guru-guru kita yaitu Syekh Profesor Dr. Ali bin Nasir Faqihi dan juga Profesor Dr. Ahmad uh, Al-Ghamidi dan Ahmad Atiyah Al-Ghamidi dan juga langsung proses saya di program S2 dan juga di S3 ini, ini yang eh, mengedit kitab ini dan tentu uh, ini yang mendorong saya untuk menjadikan buku ini buku pegangan kita dalam usaha Eh, memantapkan akidah kita kaum muslimin kaum muslimat yang kita lihat eh, pembahasan yang ada di dalam isi pembahasan dalam daurah pemantapan akidah ini akan berurut yaitu menelusuri pemaparan rukun iman yang enam dengan urutan-urutannya yang ada dalam hadis yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir dan beriman di takdir yang baik maupun yang buruk. Yang pertama tentunya uh, eh, di Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama beriman kepada Allah ini eh, bab yang sangat penting yang sangat penting karena ini merupakan rukun tersendiri sebagaimana yang telah kita pelajari pada eh, pertemuan-pertemuan uh, kita yang telah berlalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada uh, bab yang pertama ini yaitu beriman kepada Allah akan uh, disusun dalam bentuk pasal-pasal. Yang pertama yaitu tentang tauhid rububiyah. Kemudian yang buat tauhid uluhiyah kemudian yang ketiga tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketiga pembahasan tentang tauhid asma dan sifat ini secara uh, global beberapa pasal di bawahnya dan pasal yang pertama adalah tauhid rububiyah. Jadi mungkin materi kita yang banyaknya fokus pada kesempatan uh, untuk pertemuan yang uh, ketiga ini adalah uh, tentang tauhid rububiyah. kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun iman tersendiri dan dia berdiri sendiri sementara rukun iman yang sisanya ditegakkan di atas rukun iman yang pertama ini iman kepada malaikat Allah kitab-kitab Allah rasul-rasul Allah hari akhir dan takdir semuanya diletakkan di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita masuk kepada pembahasan tentang mengimani rububiyah Allah Subhanahu Wataala itu sebagai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama tauhid rububiyah. Di bawah pembahasan ini akan ada uh, yang pertama dari pembahasan tauhid rububiyah ini adalah makna dan dalil-dalilnya. Makna dan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, akal dan fitrah. Ini pembahasan tentang tauhid rububiyah. Dan makna di sini maksudnya definisi apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah di sini ada pembagian pembahasan tentang makna rububiyah yaitu secara bahasa dan secara istilah karena istilah rububiyah ini muncul kemudian makanya ada orang yang menuding bahwasanya istilah rububiyah rububiyah dan asma wa sifat adalah istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Sehingga banyak yang menentangnya dari orang-orang yang tidak menyukai pembahasan atau penyampaian yang ditegakkan di atas pilar-pilar yang e, mengarah kepada mengetahuikan Allah dengan tauhid yang sebenarnya. Jadi secara bahasa rububiyah diambil dari kata yaitu merupakan kata dasar dari kata kerja robaba dari kata kerja robaba robaba kenapa dia robaba pada dia asalnya robaba roba yang double itu tidak biasa diucapkan oleh orang Arab orang Arab seperti juga halnya kita biasa meringkas dan biasa mempersingkat kata. Maka mereka ketika ba ini berulang, maka mereka menjadikan dia satu dan menahan. Melakukan penahanan bibir dan akhirnya menjadilah robba. Robba. Terlihat di situ ada berulangnya Robba dimasukkan Robba itu dijadikan satu maka dia menjadi Robba asal katanya Robaba Robba ya Robbu Robban bertasdid Ar-Rabbu maknanya yang pertama adalah Al-Maliku Al-Maliku apa artinya Al-Malik Al-Malik bisa berarti pemilik bisa berarti pemilik. Al-Malik juga berarti penguasa, raja. Raja, Maliki Yaumiddin. Malik di situ artinya apa? Penguasa. Jadi al-rabbu eh, maknanya yang pertama adalah al-malik. Ini dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat nanti dalam kamus-kamus Arab kita akan menemukan di antara makna rabba ya adalah malaka yamliku atau ar-rabbu artinya al-maliku yang artinya adalah pemilik atau penguasa dan raja. Makna yang pertama. Jadi kalau kita ambil kata-kata Rob ini untuk mana yang pertama kita mulai menerapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabb al-alamin dalam makna yang pertama berarti pemilik alam semesta. Pemilik alam semesta atau penguasa alam semesta atau raja di alam semesta ini. Ia yang merajai. Malikul Malikul Mulki. Penguasa dari segala penguasa. Jadi alam semesta ini rajanya Allah. Maka tidak ada yang pantas untuk mengakui atau menganggap bahwasanya dia adalah raja di dunia ini, raja di raja, artinya penguasa dari segala penguasa. Ini makna yang pertama. Allah ini milik eh, alam semesta ini milik Allah dalam firman-Nya Rabbul Alamin. Alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Makanya ketika Allah menceritakan tentang burung yang terbang, terkadang dia tidak mengepakkan sayapnya. Dia hanya membentangkan sayapnya tetapi tidak jatuh. Sebagaimana yang difirmankan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Sayapnya itu tidak dikepak-kepakkan dan dia hanya menahannya sementara dia tidak jatuh. Siapa yang menahannya? ma yumsikuhunna illar rahman. Yang menahannya sehingga burung itu tidak jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Dan itu kecil. Kalau kita lihat bagaimana besarnya langit. Langit Allah Subhanahu wa taala besar, ciptaan Allah. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu tidak ada ubahnya dengan burung yang terbang. Dia digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada digantung tanpa tiang. Digantung tanpa tiang tanpa tiang ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya sehingga tidak jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi di antara kekuasaan Allah ketika langit dan bumi ini berdiri pada posisinya tetap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, "Hai langit, tetaplah di tempatmu sehingga langit itu tidak bergeser walau sedikit pun." Begitu patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan langit itu berat karena dia bangunan yang besar. Ini milik uh, makna Rabb yang arti yang pertama adalah al-malik yang memiliki menguasai merajai kemudian makna Rab dari tentang tauhid rububiyah makna Rab yang kedua as-sayyidul muta' ada tertulis ya bisa di, dilihat contoh as-sayyidul muta' alif lam sin ya dal as-sayyid Al-muta' ini diambil dari kata-kata taat. At-ta'ah, al-muta' alif lam mim ta alif ain. As-sayyid apa artinya sayyid? Sayyid yang memimpin yang mulia al-muta' yang ditaati. Kalau kita letakkan kembali makna kedua dari Rob di sini, Ar-Rabbu di sini yang artinya As-Sayyidul Muta' pada firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bagaimana kita mengartikannya? Tampaklah di situ bahwasanya kita manusia harus tunduk kepada Allah. Yang ha harus patuh kepada Allah. Karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah alam semesta ini dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merajainya. Dan secara otomatis kita yang termasuk alam semesta ini harus tunduk kepada Allah. Karena Allah Rabbul Alamin yang artinya As-Sayyidul Muta. Pemimpin atau tuan yang ditaati. Pemimpin yang mulia yang harus ditaati. Karena tidak ada alasan kita untuk tidak tahan. Kenapa? Karena dia raja. Bukan raja kawasan belahan kecil dari buminya, dari bumi Allah ini tidak. Tetapi dia justru merajai segala-galanya. Dia yang memilikinya. Maka kita tidak alasan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahan. Rabbul, Rabbul Alamin, makna yang kedua adalah As-Sayyidu Al-Muta'. Kemudian makna Arab. Di segi bahasa yang ketiga di situ artinya apa? Al-muslih. Al-muslih. Yang artinya adalah yang di sini diartikan pendamai. Pendamai, tetapi itu di antara artinya dan juga di antara arti al-muslih yang memperbaiki yang memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang harus ditaati dan dipatuhi karena dia yang memimpin alam semesta ini dan dia pula yang memperbaiki alam semesta ini. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini baik secara langsung yang dilakukan oleh manusia dengan terjadinya penggundulan hutan-hutan atau pembakaran hutan-hutan atau perbuatan-perbuatan yang lain yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia terjadilah bencana-bencana dalam tanda petik yang merupakan akibat dari perbuatan dosa manusia itu semua bisa dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya. Banyak tempat-tempat yang sudah hancur, yang sudah binasa, yang sudah berantakan, yang sudah dilululantakkan oleh hukuman-hukuman Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang keadaan yang lebih baik dari yang semula. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang memperbaiki dan Allah juga yang mendamaikan sehingga terjadilah kehidupan di alam semesta ini. Rantai kehidupan yang kita pelajari di ilmu biologi terjadinya saling ya biologi ya saling membutuhkan antara satu makhluk hidup dengan ke, ke, dengan makhluk hidup yang lain ini semuanya kedamaian yang dicipta oleh Allah dalam kebutuhan tersebut sehingga terjadilah kemaslahatan yang tinggi kemaslahatan dalam kehidupan manusia petani terkadang ketika dia membutuhkan ular untuk memakan kata-kata atau hama-hama yang lain. Dan ini mungkin makna yang diterjemahkan di sini dengan arti pendamai, artinya terjadinya uh, hubungan erat, walaupun nampak dalam pandangan manusia adalah me, me, membahayakan atau menyiksa, menyakiti yang lain, tetapi itulah kedamaian dalam makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rububiyah di segi bahasa. Kemudian mari kita lihat kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, makna rububiyah di segi istilah. Yang dimaksud dengan istilah di sini adalah istilah para ulama akidah dan disetujui oleh ulama-ulama yang lain. Bagaimana mereka mengistilahkan rububiyah ini? Apakah dari dalam perut mereka masing-masing atau dari kocek mereka masing-masing mengeluarkan definisi ini tidak. Mereka mendefinisikan ketika memahami kata-kata Rob. Ketika mereka menelusuri kata-kata Rob di dalam Al-Quran. Kata-kata Rob. Dan banyak sekali kata-kata Rob dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang pertama atau yang kedua dalam surah Al-Fatihah, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Masyariki wal Maghrib. Ketika dilihat kata-kata rububiyah yang membawa makna nama Allah Ar-Rabb tadi, maka mereka men me menyimpulkannya bahwasanya makna dari kata-kata Rabb dalam Al-Qur'an itu berkisar artinya pada apa yang akan kita sebutkan berikut ini. Jadi mereka bukan me me, me, me, mengangkat makna ini dari uh, kocek mereka masing-masing. Artinya semau mereka menerjemahkan atau semau mereka mendefinisikan tanpa berpijak kepada dalil. Jadi inilah rahasianya. Makanya tidak bisa dituding mereka membuat istilah ini dengan istilah yang tidak ada dasarnya. Artinya mereka membuat istilah tanpa ada dasar yang yang diletakkan di atas dasar tersebut definisi ini. Adapun menurut istilah tauhid rububiyah artinya adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah pada semua perbuatannya. Dia sampai kata-kata penggalan kata ini saja ini sudah cukup sebenarnya. Mengesahkan Allah pada perbuatannya. Maksudnya apa? Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika menggunakan kata rububiyah, rob bahwasanya itu semua adalah perbuatan Allah. Allah yang melakukannya mengesahkan Allah, meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Adalah penguasa, pemilik, pencipta, pengatur, penjaga alam semesta ini. Di sini di, di, di, dijelaskan oleh para penulis seperti mencipta. Mencipta perbuatan Allah. Mencipta maksudnya apa? Menjadikan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini mencipta. Manusia dicipta oleh Allah? Ya. Adakah manusia sebelum Allah mencipta Nabi Adam? Tidak ada. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam dengan tanpa ada contoh Nabi Adam sebelumnya. Ini mencipta. Karena nanti ada orang yang mengaku-ngaku dia mencipta seperti ketika dinukilkan oleh salah seorang ulama tentang pengakuan orang thanawiyah orang yang mengingkari adanya Allah dengan mengatakan sesungguhnya saya juga bisa mencipta saya juga bisa mencipta dan dia berhadapan dengan kaum muslimin Kalian mengaku dan beriman bahwa hanya Tuhan kalian saja yang mencipta? Saya bisa mencipta. Lalu diambilnya sepotong daging segar. Diambilnya sepotong daging segar dan dibawanya satu buah botol kaca yang ada penutupnya. Kemudian daging tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca yang jernih, tidak ada sedikit pun kotoran di dalamnya. Kemudian daging yang segar itu dicampurinya sedikit dengan kotoran. Sedikit saja. Kotoran apapun kotoran, kotoran binatang atau kotoran, kotoran manusia. Ini dia mengatakan saya akan mencipta dari daging ini makhluk-makhluk yang lain makhluk-makhluk yang lain. Maka beberapa hari kemudian datang dia lagi kepada kaum muslimin ini dan apa yang dilakukannya? Dia bawa botol tadi dan dia perlihatkan kepada kaum muslimin, lihat saya bisa mencipta makhluk-makhluk kecil ini. Apa? Ulat-ulat. Ulat-ulat. Karena daging yang segar tadi ketika dicampuri dengan kotoran yang tentu banyak bakterinya di sana, maka akan terjadilah pembusukan. Dan dengan pembusukan yang muncullah ulat-ulat tadi. Dan dia botol yang tadi ke, eh, kosong hanya isinya adalah daging yang sedikit tadi penuh dengan ulat-ulat kecil, ulat-ulat kecil. Ulat-ulat kecil. Dan orang tadi sudah merasa bangga dengan subhat yang ia lontarkan kepada kaum muslimin itu. Kaum muslimin ini dan ini seharusnya kita kaum muslimin sekarang ini. Orang muslim itu harus cerdas. Maka dia mengatakan, "Ya, kalau memang engkau mengakui kamu menciptanya, kami ketika mengakui dan mengimani Allah Subhanahu wa taala pencipta, kami diberitahukan oleh Allah bahwasanya Dia mengetahui semua seluk-beluk ciptaannya." dan bahkan dia mengetahui yang jantan dan yang betina. Allah mengetahui mengetahui mana di antara makhluknya yang jantan dan mana yang betina. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang yang menyediakan dan menjamin kebutuhan-kebutuhan makhluknya ketika dia mencipta. Kalau memang engkau yang menciptanya, tolong tunjukkan kepada kami berapa yang jantan dan berapa yang betina dari makhluk kamu itu? Berapa yang jantan dan berapa yang betina? Dari makhluk yang sekian banyak ada dalam botol tadi tunjukkan. Buhital ladzi kafar. Orang kafir akan bungkam dan tidak punya jawaban. Bagaimana pula dia bisa membedakan ulat itu yang jantan dan yang betina? Kecuali ahlinya. Itu pun harus dibawa dan diteliti mana uh, uh, dengan penelitian yang lama. Kemudian yang kedua, kalau memang iya engkau cinta sudah berapa persiapan kamu untuk memberinya rezeki? Untuk seper ekor dari ulat tadi berapa engkau sediakan? Apakah sekaligus engkau bunuh semuanya sehingga tidak kamu susah-susah memberinya makan? Ini juga tidak bisa dia menjawabnya. Dan nampaklah oleh kita makna kata-kata mencipta di situ. Apa? Allah mencipta makhluknya dan Allah menjamin makhluknya tersebut untuk hidup di dunia. Bayangkan Allah mencipta langit, Allah yang menjaga langit. Allah mencipta bumi, Allah yang menjaga bumi. Tidakkah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Wala yauduhu hifdzuhuma. Ayat apa ini? ayat kursi. Apa artinya? Eh, dan tidaklah menyulitkan Allah. Dan tidaklah menyusahkan Allah. Menjaga langit dan bumi. Berarti Allah menjaga ciptaannya. Bayangkan sudah berapa umur langit? Sudah berapa umur bumi? Selalu dijaga oleh Allah. Dan langit memiliki keistimewaan tersendiri dari bumi. Langit dijaga oleh Allah. Tidak ada kerusakan di sana. Allah yang mengatakan, "Waja'alna samaa'a saqfan mahfudha." Dan kami cipta bumi itu, eh, langit itu, kami cipta langit itu sebagai atap yang selalu dijaga. Dijaga dari makhluk-makhluk yang mungkin berusaha untuk sampai ke sana dari setan-setan yang ingin mencuri berita-berita di dari langit dijaga oleh Allah dan Allah jadikan tentara-tentaranya bintang-bintang yang dijadikan pula oleh Allah sebagai lampu-lampu menghiasi langit sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Yang yang pernah belajar bahasa Arab, masabih apa artinya? Jamak dari misbah. Bukan Pak Misbah. Misbah. Misbah artinya lampu. Dan kami hiasi langit dunia. Langit yang terdekat, yang terendah, yang terdekat dengan bumi dengan lampu-lampu. Lampu listrik? Tidak. Bintang-bintang itu sebagai lampu bagi bumi. Bagi langit. Walaqad zayyanna as dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sekaligus bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu hiasnya langit dia berfungsi sebagai senjata-senjata pelempar-pelempar setan. Ini di antara makna langit itu dijaga oleh Allah. Dan makna yang lain, langit itu dijaga oleh Allah dari terjadinya kerusakan-kerusakan di, di langit tersebut karena makhluk yang berada di langit itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah mendahului firman Allah. Tidak pernah menentang dan melanggar aturan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah malaikat-malaikat Allah. Maka tidak terjadi kerusakan di langit sebagaimana terjadi kerusakan di bumi ini. Tetapi tetap dijaga oleh Allah. Wala ya'uduhu hibduhuma. Dan ini makna penciptaan. Dicipta dan dijaga. Dicipta dan dijaga. Makanya pabrik-pabrik alat-alat transportasi atau eh, eh, pabrik-pabrik uh, alat-alat canggih sekarang ini mereka selain mencipta, menemukan, membuat, mereka juga ada sarana untuk memperbaiki. Dan mereka sudah mempersiapkan suku cadang, suku cadang untuk memperbaiki. Ini makna yang sebenarnya dari kata-kata mencipta. Walaupun itu semuanya bertolak kepada atau bertopang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khalq. Allah mencipta dan Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin ketika Allah mencipta cacing dalam perut bumi, Allah menjamin rezekinya. Walau dia hanya berjalan, bergerak lambat, dan dia tidak punya nampaknya senjata, dia adalah makhluk yang lemah. Seluruh tubuhnya lunak. Seluruh tubuh cacing itu lunak. Ada yang keras? Tidak. Lunak semuanya. Tetapi dia bisa hidup karena dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mencipta. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya saya menciptamu wahai manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Dan tidaklah aku cipta manusia. Ketika kita mendapatkan makna mencipta, maka muncullah makna rububiyah Allah di sana. Bahwasanya Allah yang mencipta kita, Allah yang di, yang ubun-ubun kita berada di tangannya. Nawasina biyadik. Ubun-ubun kami ini engkau yang melindunginya ya Allah. Tidak bisa kami melindunginya. Walau bangunan dengan atap yang tebal yang melindungi kepala kami tetapi bila mana engkau tidak menetapkan kepala kami ini terlindungi maka ubun-ubun kami ini bisa pecah dengan jatuhnya bangunan, runtuhnya bangunan, jatuhnya sebatang pohon atau tibanya batu yang yang dari jauh, dari kejauhan datang dan menimpa ubun-ubun ini Engkau yang menjaganya ya Allah. Jangankan tangan kami, tubuh kami, apa yang ada dalam dalam rongga tubuh kami ini, dalam di, di dalam dada kami, ubun-ubun kami ini di tanganmu. Engkau yang menjaminnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu makna rububiyah dalam kata al-khalq, mencipta. Kemudian di antara makna rububiyah dalam perbuatan Allah yang lain itu memberi rezeki. Memberi rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita rezeki. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya ini tidak pernah terhenti. Kita yakin bahwasanya orang tua kita masing-masing sangat cinta kepada kita. Sangat cinta dan dia berani berkorban apa saja demi anaknya. Makanya ada orang yang mencuri, ada orang yang mencopet, ada orang yang berani merampok dengan alasan ketika tertangkap demi anak saya. Dan bahkan ketika pencopet tertangkap dan dia menyatakan anak saya tidak bisa tidak makan berhari-hari, Pak. Dan bukan itu saja alasan setan pun ketika ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaan seperti alasannya manusia berdusta. Ia mengatakan ketika Abu Hurairah dijaga, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga gudang makanan dan dia mencurinya, berarti juga setan eh, setan juga makan. Setan juga makan. Karena dia dari bangsa jin dan bangsa jin makan. Ketika dia ditangkap, dia beralasan, sesungguhnya keluarga saya sudah kelaparan, sudah lama tidak makan. Perhatikan, bagaimana perhatian orang tua kepada anaknya. Dan bahkan dalam di dunia binatang-binatang buas pun kita lihat bagaimana seorang induk dari singa, seorang induk, seekor induk dari singa yang berupaya berlari kencang untuk memburu mangsanya, Kemudian ketika dia dapat berhasil menangkap mangsanya, maka dia bawakan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian dilemparkan dan diletakkan di hadapan mereka. Inilah jiwa kasih sayang yang diletakkan oleh Allah pada seorang orang tua atau seekor induk dari binatang kepada anak-anaknya. Tetapi Begitu besar perhatian tetapi tetap terbatas. Terbatas kasih sayang orang tua. Apa yang ia bisa lakukan? Sehingga dia sampai-sampai mencuri milik orang lain demi anaknya, menandakan bahwasanya terbatas rezeki yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala lebih besar kecintaannya kepada hambanya ketika Allah mencipta sekalipun kafir Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki makhluknya. Walaupun manusia itu kafir, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Sehingga bahkan banyak orang kafir yang mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari orang-orang yang beriman. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan mengutamakan dia dalam masalah cinta sehingga diberikan kepada mereka dunia tidak, karena dunia tidak ada harganya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan rezeki di tangannya. Karena dia yang memiliki langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa rezeki Allah itu tidak pernah berkurang, tidak akan berkurang walaupun memberikan kepada semua makhluknya. Dalam sebuah hadis, wahai hambaku, jika kalian berkumpul seluruhnya manusia ini jika kalian semuanya wahai manusia berkumpul dari awal sampai akhir sedikit atau banyak banyak semua manusia dari awal dan akhir ditambah lagi bangsa jin wa jinnakum wa insakum kemudian semua kalian, setiap kalian meminta kepadaku. Biasanya kalau kita minta tidak sedikit. Kalau meminta kita, apalagi meminta kepada orang yang dermawan. Makanya proposal terkadang kepada sebagian orang kita menuliskan proposal yang lebih banyak. Kalau nanti tidak sebanyak yang diminta, tetapi bisa banyak kita harapkan. Karena yang meminta kita minta itu orang yang punya harta banyak dan dermawan. Makanya ketika Allah menyampaikan ini, semua kalian meminta kepadaku dan aku berikan setiap permintaan kalian semuanya, maka tidaklah kurang sedikit pun apa yang aku miliki. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha memberi rezeki. Ketika Allah memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala tidak kurang apa yang dimilikinya. Dan bahkan Nabi Musa alaihi salam diberitahukan oleh Khadir atau Khidir saat perjalanan menuntut ilmunya Nabi Musa alaihissalam kepada Khadir atau Khidir ia mengatakan saat melihat seekor burung minum dari air laut dengan paruhnya lalu ia mengatakan tidaklah ilmu yang kita miliki wahai Musa dari apa yang kita dapatkan dari Allah, dari ilmu Allah yang luas kecuali seperti air yang bisa diambil oleh burung tadi dari air laut. Bayangkan betapa luasnya ilmu Allah, luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin manusia ini kita ibadati dalam masalah rezeki saja. Tidak akan mungkin ada makhluk ini yang ha, yang boleh kita ibadahi karena dia dermawan Makanya Lata dan Uzza saking dermawannya diibadati oleh orang. Padahal dia sudah mati. Dia tidak bisa lagi memberi rezeki. Lata dan Uzza itu adalah dua orang yang sangat dermawan. Bahkan nama Lata itu diambil dari kedermawanannya. Dibuat, dipanggil Lata itu dengan Lata karena kedermawanannya. Apa kedermawanan Lata? pelaksanaan ibadah haji ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah lama. Sebelum Islam sudah ada. Makanya setiap datang musim haji, Lata ini saking dermawannya dan dia kekayaannya juga mendukung, dia yalutu ad-daqiq atau khubz. Dia mengadon roti. Mengadon untuk membuat roti, bayangkan sekian banyaknya roti yang ia akan adon. Kemudian dia bagi-bagikan secara cuma-cuma kepada jemaah haji yang memang butuh makan. Cuma-cuma untuk seluruh jemaah haji. Jadi setiap orang sudah, setiap di mana-mana sudah ada. Di mana-mana sudah ada tempat pos-posnya sudah terletak di situ roti-roti tinggal ambil. Tertulis di situ gratis, free. Sebagaimana sekarang ini Subhanallah kedermawanan tanpa dalam pelaksanaan ibadah haji. Kontainer-kontainer yang begitu besar, banyak di Arafah, di Mina, bersusun rapi di jalan-jalan dengan segala perlengkapan makanan di sana. Dan orang-orang berebutan, tidak bisa menyambut dengan kedua tangan, mereka membalikkan payung dan menyambutnya dengan payung. Ini gambaran kedermawanan di musim haji karena orang butuh minum, butuh makan. Dan lantaran kedermawanan yang terbatas yang dimiliki oleh Lata ini, maka dia diibadahi. Ya tapi dia manusia, makhluk Allah. Kedermawanan hanya kepada orang-orang di musim haji dan juga kepada burung-burung. Dia sengaja meletakkan tempat khusus di puncak-puncak gunung dan di situ di setiap hari disebarkannya eh, makanan-makanan uh, burung setiap hari dan burung itu bukan miliknya ini kedermawanan lata, tetapi itu kedermawanan yang terbatas yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang fakir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki. Ini makna atau sifat Allah yang kedua dalam rububiyahnya. Mencipta, memberi rezeki. Memimpin, memberi nikmat, memiliki, membentuk, memberi atau menahan, memberi manfaat atau mudarat. Ini semuanya perbuatan-perbuatan Allah yang berada pada atau yang berada di bawah sifat rububiyahnya. Memimpin memimpin maksudnya di sini adalah menguasai, mengatur alam semesta ini. Teratur dengan rapi. Perjalanan matahari, perjalanan bulan, muncul dan hilangnya bintang, tumbuh dan tidak tumbuhnya tanaman, sungai-sungai mengalir, sungai-sungai kering, belahan-belahan bumi yang pasir semuanya, gurun Sahara, belahan-belahan bumi yang hutan belantara, belahan-belahan bumi yang hanya hutannya adalah bambu-bambu saja, belahan-belahan bumi yang hanya rumput saja, belahan bumi yang hanya kayu-kayu besar saja. Ini semuanya pengaturan Allah. Seharusnya kita manusia bisa melihat kekuasaan Allah dari sini. Dilihat bagaimana antara bumi Riau ini saja dengan Sumatera Barat saja. Bagaimana perbedaannya? Dan saya sering kali mengungkapkan kepada teman-teman yang safar dengan saya, ketika baru belum masuk kita ke Sumatera Barat itu, masih di perbatasan kita sudah mulai merasakan hawa. Bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita manusia memikirkan ini. Karena dengan rububiyah ini kita bisa sampai ke tingkat menghambakan diri kepada Allah dalam uluhiyah, dalam tauhid dalam tauhid uluhiyah yang ada dalam pembagian tauhid. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian setelah definisi tadi, saya katakan tadi kita pada pertemuan ini hanya dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita kepada pembahasan yang kedua yaitu dalil-dalil Ya. Dalil-dalil tauhid rububiyah. Dalil-dalil tauhid rububiyah. Dalil yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah Al-Qur'an dan Sunnah atau Al-Qur'an tepatnya. Karena kalau perbincangan-perbincangan kita hanya ulasan-ulasan dari kata manusia, mungkin tidak terlalu menarik bagi kita. Tetapi mari kita lihat ayat-ayat yang yang membicarakan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ayat yang pertama dalam surat Luqman ayat 10 dan 11. Surat Luqman ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, خلق السماوات بغير عمد ترونها Ini yang pertama. Allah menceritakan kepada kita tentang langit. Allah yang cipta dia. Allah yang telah menciptakan langit. Khalaqas samawat, dia yang telah mencipta langit yang berlapis-lapis, bukan satu lapis tetapi langit yang berlapis-lapis bighairi amadin tarawnaha bighairi amad tanpa tiang tanpa tiang terangkat tidakkah terbayangkan oleh kita bila mana masjid ini tanpa tiang bisakah dia berada pada posisinya mungkinkah tukang-tukangnya bisa membangun nah dari situ saja sudah kita saksikan betapa maha kuasanya Allah Maha besarnya Allah, maha kuatnya Allah. Sehingga langit yang sebesar itu yang atap bagi bumi itu diangkat oleh Allah, dicipta oleh Allah tanpa tiang. Taraunaha yang kalian menyaksikannya. Tidak akan bisa kita dapatkan satu tiang pun yang menyanggah langit. Di sini artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Yang kamu melihatnya artinya kita saksikan bahwasanya memang tidak akan kita temukan tiang. Tidak akan kita temukan tiang. Banyak orang-orang yang protes. Sekarang kali orang banyak protes bila mana masjid itu didirikan lebih dari satu lantai dan tiangnya banyak. Itu masjidnya banyak tiang. Itu masjidnya banyak tiang, payah sholat di sana. Apalagi yang sudah mengetahui tidak bolehnya sholat yang sapnya dipisah-pisah oleh tiang. Bagaimana mana pula bagaimana pula bangunan yang di lantai dua kan itu dibangun lantai duanya tanpa tiang? Tidak akan mungkin. Dan mengurangi tiang saja itu pertimbangan yang sangat harus dipikirkan oleh orang yang akan yang membangun bangunan ini. Tetapi Allah menggambarkan kepada kita langit yang berlapis-lapis itu. Lantainya tujuh. Bayangkan, setiap lantainya itu tidak punya tiang. Mengambang. Tidak bergeser. Tidak retak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna. Ini yang pertama. Tentang langit. Kemudian Allah melanjutkan, وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ini yang kedua dari perbuatan Allah wa alqa fil ardi rawasiya dan Allah tanamkan Allah tanamkan Allah tancapkan jadi yang menancapkan gunung-gunung itu Allah ke dalam perut bumi wa alqa fil ardi dan Allah meletakkan meletakkan di sini artinya menancapkan menanamkan biasanya kalau pasak itu bukan hanya di permukaan harus masuk ke dalam harus masuk ke dalam makanya Allah menancapkan ke dalam bumi gunung-gunung sebagai apa sebagai rawasia sebagai pasak-pasak bagi bumi. Antamida bikum supaya bumi itu tidak bergoyang. Supaya bumi itu tidak goyang. Maka Allah letakkan, Allah berikan kepadanya, Allah tanamkan ke dalam perut bumi itu pasak-pasaknya. Pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung. Jadi gunung itu sebagai pasak bagi bumi. Ini perbuatan Allah yang kedua yang ada dalam ayat ini. Wa alqafil ardi rawasi antamida bikum. Kalau kita telusuri dan saya sempat pada khutbah yang sebelum Jumat yang lalu di sini menggambarkan dari Al-Qur'an tentang mukjizat bumi ini. Bumi, Bro, bumi. Bagaimana Allah menciptanya? Dihamparkan oleh Allah dan tidak miring dan dia berbeda-beda kondisinya. Jangan kita ber, ber, ber, pergi jauh memberikan contoh di tempat kita ini sajalah. Bagaimana sebagian belahan bumi yang ada di kota kita ini ada yang tidak bisa ditanami dan ada yang bisa ditanami sebentar saja sudah menghasilkan dari bentuk bumi yang subur yang ketika dimasukkan sebentar saja bisa menumbuhkan tanaman yang menghasilkan hasil yang banyak dengan sebagian yang lain dan mungkin mungkin antara jarak satu dengan yang lain hanya sedekat saja karena inilah pengaturan Allah terhadap bumi. Kalau kita telusuri pula gunung, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an tentang gunung, subhanallah. Bagaimana indahnya gunung dan di sini di antara Pembicaraan Allah tentang gunung Allah katakan wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum dan gunung itu fungsinya adalah untuk menguatkan bumi sehingga bumi ini bumi yang kita injak ini tidak bergoyang. Kemudian perbuatan Allah yang selanjutnya dalam ayat Luqman ini wa batha fiha min kulli dabbah Apalagi yang diperbuat oleh Allah di, bumi, di, bumi, di muka bumi ini wabatha fiha dan memperkembangbiakkan fiha di permukaan bumi segala jenis dabah yang melata. Di sini diartikan dan memperkembangbiakkan padanya yaitu bumi segala jenis binatang ini segala macam binatang ada di permukaan bumi ini yang dinikmati oleh manusia. Dan dari sekian banyak binatang yang melata, baik yang berjalan di atas dua kaki atau berjalan di atas empat kaki atau berjalan di atas perutnya itu sekian banyak dan sangat banyak jenis-jenisnya itu hampir semuanya hampir semua binatang-binatang itu diizinkan oleh Allah untuk kita manfaatkan. Kecuali hanya sedikit dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti istilah orang sekarang ini semua yang berkaki empat halal kecuali kursi atau meja. Bukan. Hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tetapi kenapa masih kita, manusia ini masih kekurangan sehingga berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala memakan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan Allah bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari dari makanan yang dimakan oleh manusia dari hewan-hewan yang ada di permukaan bumi ini. Di antaranya yang bertaring, kemudian babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hewan yang terbang yang memiliki cakar dan memangsa dengan cakarnya. Ini saja. Dan kiaskanlah semuanya tetapi sifat-sifat tadi itu tidak yang tidak memilikinya dari binatang-binatang hewan-hewan lebih banyak. Lebih banyak. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa batha fiha min kulli dabbah dan Allah sembar sebar luaskan di permukaan bumi binatang-binatang yang banyak. Sebagai manfaat bagi manusia. Sebagai manfaat bagi manusia. Ini kekuasaan Allah dan perbuatan Allah. Yang berikutnya dari perbuatan Allah. Sudah berapa? Tiga. Mencipta langit tanpa tiang, mencipta bumi dan memasak bumi sehingga tidak goyang dengan gunung-gunung, kemudian mencipta penghuni-penghuni bumi dari hewan-hewan baik yang ada di daratan maupun yang ada di dalam lautan. Jutaan jenis makhluk-makhluk Allah yang dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang di laut saja yang lebih luas daripada daratan itu semuanya dihalalkan oleh Allah makhluk-makhluknya. Bayangkan betapa luasnya rahmat Allah kepada manusia. Kemudian selanjutnya Allah masih bercerita kepada kita tentang perbuatannya yang harus kita imani. Wa anzalna minas sama'i ma'an dan kami yang telah menurunkan dari langit air. Bapak Ibu yang dirahmati Allah menurunkan hujan dari langit siapa? Kau tidak yakin? Allah. Seorang muslim harus seperti ini. Kenapa kita masih masih meragukan? Bukan yang di sini yang saya maksud. Kaum muslimin masih meragukan bahwasanya yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Masih percaya kepada pawang hujan. Masih ada kaum muslimin yang percaya kepada pawang hujan masih ada kaum muslimin yang percaya bahwasanya hujan yang akan diturunkan Allah bisa saja ditahan oleh manusia. Mana keyakinan kita kepada Allah dalam rububiyahnya? Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran banyak, bukan dalam satu ayat ini saja. Banyak dalam Al-Quran menerangkan kepada kita bahwasanya dia yang menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an dan kami telah menurunkan dari langit hujan, air. Hujan Allah yang menurunkan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menurunkan hujan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak punya kemampuan untuk menurunkan hujan, apalagi untuk menahan hujan. Kalau seandainya ada manusia ini yang benar-benar pawang, maka Nabi SAW Nabi orangnya. Tetapi apa yang terjadi? Di zaman yang terjadi kemarau. Di zaman Nabi ada terjadi kemarau. Makanya ada syariat apa? Kami baru-baru ini telah menyelesaikan dalam kitab saya Muslim, kitab khusus memperbincangkan tentang sholat minta hujan. Khusus hadis-hadisnya. Tentang sholat atau doa minta hujan. Nabi melakukannya. Berdoa saja, atau diiringi dengan sholat dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kalau ternyata ada Nabi meminta hujan, berarti Nabi tidak mampu menurunkan hujan. Kalau ada Nabi sholat dan meminta hujan tujuannya, maka Nabi tidak punya kemampuan untuk meminta hujan. Padahal dia makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan bahwasanya ya, per per perkara yang sangat prinsip diyakini oleh yang harus diyakini oleh seorang manusia, seorang muslim bahwasanya yang menurunkan hujan hanya Allah. Sekarang kok bisa Ustaz? Ada hujan buatan. Hujan buatan itu bila mana tidak ada awan tidak akan mungkin ada hujan. Awan itu siapa yang menciptakan? Allah. Kalau seandainya garam itu dijatuhkan bertonton sementara tidak ada awan, garam yang jatuh. Hah? Garam yang turun ya? Iya. Kalau tidak ada awan, awan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya di antara penyebab turunnya hujan adalah awan. Ketika Allah berbicara tentang awan, awan itu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dia nampaknya lembut, lunak. Tetapi dia bisa saja keras dan menjatuhkan pesawat. Air, butir-butir air. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba apa? Wa anzalna minal mu'sirati anzalna wa ja'alna atau anzalna wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja dalam surah An-Naba mu'sirat artinya adalah sesuatu yang diperas jadi awan itu diperas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menurunkan air. Mu'sirat, makanya dalam bahasa Arab jus itu artinya asir. Sudah belajar, belajar bahasa Arab kita. Jus adalah asir. Kalau nanti pergi umroh atau haji minta jus asir. Ain, sod, ya dan roh asir. Diambil kata-kata mu'sirat yang diperas oleh Allah Subhanahu wa taala awan itu sehingga menurunkan hujan. Persis dan para ulama tafsir mem mem mempermisalkan seperti orang mencuci pakaian. Yang basah pakaian tersebut kemudian dilintirkan maka turun hujan. Seperti itulah gambaran ahli tafsir ketika memperbincangkan tentang makna muksirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah adapun ilmu yang dipelajari dan ilmu apa itu? Ilmu terjadinya penguapan air laut kemudian dia naik ke atas dan jadilah awan, ini proses. Dan tidak semua hujan itu dari awan. Tidak. Hujan yang diturunkan oleh oleh Allah kepada umat Nabi Nuh itu bukan dari awan. Bukan dari awan. Allah mengatakan fafat uh, eh, faf, uh, eh, apa? Fafatahna sama'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit kami buka pintu-pintu langit dan tercurahlah air yang deras. Bukan dari awan. Karena hujan itu Allah yang menurunkan. Dengan sebab atau bukan tanpa sebab, atau tanpa sebab sekalipun. Makanya ketika Rasul uh, uh, Anas bin Malik dalam hadis Sahih Muslim menceritakan tentang hujan turun ketika Nabi memintanya dalam ketika khutbah Jumat. Itu tanpa awan. Tanpa awan. Allah turunkan dan seminggu turun hujan. Seminggu turun hujan. Awan ini seperti orang menikah untuk cari anak. Awan ini hanya orang seperti orang menikah untuk cari anak. Ada anak manusia ini muncul ke permukaan bumi ini tanpa ada orang tua. Nabi Adam dicipta oleh Allah tanpa ada orang tua. Dan ada orang yang lahir tanpa ada ibu. Nabi, istri Nabi Adam dicipta oleh Allah dari seorang laki-laki. Dan ada orang yang dilahirkan oleh Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang ibu tanpa laki-laki. Begitulah gambarannya. Jadi awan itu bukan segala-galanya. Tetapi itu adalah salah satu sebab karena Allah Maha mampu untuk mengangkat air yang ada di laut itu sekaligus dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita imani bukan prosesnya itu, yang harus kita imani, imani apa yang dikabarkan oleh Allah dalam ayat ini. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Dan kami turunkan dari langit air. Dengan proses yang kita pelajari dalam ilmu dunia ini. Atau tanpa itu Allah yang menurunkan. Dan Allah maha mampu. Ini yang harus kita imani dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di situ menceritakan tentang manfaat air. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Saya ingatkan lagi surat ini dalam surat Luqman ayat 10 dan 11. Fa'ambatna fiha dan kami tumbuhkan pada bumi. Di sini artinya lalu kami tumbuhkan padanya yaitu bumi min kulli zaujin karim segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Tumbuh-tumbuhan yang zauj. Zauj ini berpasang-pasangan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Iya enggak? Iya. Kurma saja. Kurma saja. Itu ada jantan dan ada betinanya. Dan hampir semua yang kita ketahui. Tumbuh-tumbuhan itu ada jantan, ada betina. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ditumbuhkan oleh Allah dari sebab air yang diturunkan oleh Allah itu semuanya zauj, berpasang-pasangan. Makanya ada kelapa yang tidak berbuah. Kita lihat ini kenapa kelapa tidak berbuah? Ini kelapa jantan. Ya. Atau uh, uh, uh, bukan sawitnya. Atau kurma. Kurma yang kita lihat di jalan-jalan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kita berada di Madinah, di Mekah mungkin jarang kita lihat tetapi pasti ada juga. Tapi bukan berasal dari sana itu yang berada di jalan-jalan itu bukan tujuannya untuk mendapatkan buah. Makanya buahnya sedikit kita lihat. Karena dia adalah kurma yang tidak ditalqih atau yang tidak dikawinkan dengan betinanya. Sehingga dia tidak membuahkan atau kalaupun ada buahnya hanya sekedar buah. Hanya sekedar buah dan buahnya itu untuk jatuh dan dibersihkan oleh pembersih-pembersih jalan. Dia hanya sebatas pohon pelindung atau pohon yang menghiasi jalan yang membuat jalan itu indah, jalan raya jalan raya itu indah. Dan terjadi di zaman Nabi SAW eh, upaya mengawinkan kurma jantan dan kurma betina. Kurma jantan dan kurma betina. Ini yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh tafsir oleh ahli tafsir bahwasanya wa fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, karim mulia. Apa maksudnya? Tumbuh-tumbuhan itu karim mulia? Karena semua tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat Allah menjelaskan dia karim karena memang dibutuhkan oleh manusia. Makanya kita Islam telah memberantas upaya penebangan-penebangan liar. Bukan menyambung lisan pemerintah kita tetapi agama kita sudah menerapkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan bahwasanya di antara fungsi kayu itu adalah memberikan manfaat kepada manusia. Melindungi manusia dari bencana-bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan min kulli zaujin karim dari setiap tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan yang mulia, yang baik didapatkan kebaikannya oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan, mengabarkan kepada kita tentang apa yang diperbuatnya terhadap alam semesta ini dari mulai mencipta langit, mencipta bumi, dipasak dengan dengan dengan gunung, mencipta berbagai jenis binatang-binatang di atas permukaan bumi, di daratan atau di lautan, kemudian menurunkan dari dari langit hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman, semua itu Allah yang melakukan. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-11, "Hadza khalqullah." Apa artinya hada? Itu tadi. Yang diceritakan itu perbuatan Allah. Tidak Allah. Kalau masalah hujan, bukan engkau saja yang membuatnya Allah. Masih ada orang yang bisa membuatnya. Manusia bisa. Ini perkataan siapa? Perkataan orang yang tidak percaya kepada Allah. Padahal Allah yang mengatakan, Hada khalqullah. Ini semuanya perbuatan Allah. Allah yang menciptanya. Allah yang melakukannya. Fa'aruni. Mada khalaqal ladzina min duni? Kalau kalian mengibadati selainku kata Allah. Coba sebutkan apa yang telah ia perbuat di alam semesta ini. Sebutkan saja. Mungkin dia bisa membuat bumi atau mencipta satu buah gunung atau mencipta satu buah satu batang tanaman atau bisa mencipta seekor hewan. Tunjukkan Berarti secara tidak langsung kita akan mendahului pembahasan yang akan kita bahas pada pembahasan yang kedua yaitu tentang uluhiyah. Apa itu? Allah seringkali dalam Al-Quran berdalil dengan rububiyah untuk menyeret orang-orang agar mengibadatinya. Allah mengabarkan tentang perbuatannya ini agar orang-orang yang mengibadati selain Allah tahu bahwasanya yang diibad yang diibadatinya itu tidaklah berhak diibadati. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, saya berbuat ini. Saya menciptakan langit tanpa tiang. Coba sebutkan, ada tuan-tuan kalian yang mencipta? Atap di bumi ini sajalah, rumah tanpa tiang, jangankan langit, tidak akan ada. Kemudian saya menciptakan bumi, ada di antara Tuhan-Tuhan kalian mencipta bumi? Saya menciptakan bumi dan memasaknya dengan gunung-gunung. Ada di antara Tuhan-Tuhan kalian yang bisa mencipta gunung dan memasaknya, memasakkan dia sebagai eh, menjadikan dia sebagai pasak bagi bumi? Saya yang menciptakan hewan-hewan, saya yang menciptakan tanaman-tanaman. Buktikan mana yang mereka lakukan. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Maka perlihatkan, tampakkan, buktikan apa yang telah dicipta oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain saya. Bisa dibuktikan? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tidak ada. Kemudian balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Tetap saja akan tetapi tetap saja orang-orang yang zalim benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Yang zalim di sini maksudnya siapa? Orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik itu sesat. Kenapa? Karena dia mengibadati sesuatu yang tidak mencipta walau seekor lalat pun. Dan dia punya mata, tetapi matanya tidak berfungsi. Kemarin di pengajian ibu-ibu saya ditanya, e, ada orang-orang yang di luar Islam mengkritisi kaum muslimin. Katanya, kalian kaum muslimin beribadah kepada Tuhan yang tidak kalian lihat. Kalian mengibadati Tuhan yang tidak kalian lihat. Aneh kalian ini. Sementara kami mengibadati Tuhan yang dilihat. Mana yang lebih baik? Apa jawabannya Ustaz? Bagaimana kita menjawab subhan ini? Saya katakan orang muslim mengibadati Tuhan yang mereka lihat lebih dari penglihatan mata kalian kepada Tuhan kalian. Mereka melihat dengan mata iman. Mereka melihat dengan mata hati mereka sehingga mereka benar-benar meyakini se, eh, apa yang mereka ibadati dan bahkan bukti nyata mereka bisa tegak berjam-jam lamanya sampai pecah-pecah tumit mereka untuk mengibadati apa yang mereka lihat dengan mata iman mereka. Tunjukkan orang-orang yang mengibadati selain Allah dengan melihatnya dengan mata kepala, adakah di antara mereka yang mengibadati? Tuhan mereka yang mereka lihat itu berjam-jam berdiri seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lebih dari 266 ayat. Satu kali berdiri, baru dia sujud. Membaca surat Al-Baqarah, bukan 666, bukan 200. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Selama itu dia berdiri mengibadati Tuhannya, buktikan. Ada ndak orang yang mengibadati Tuhannya yang dilihat? bisa berdiri seperti itu selama itu? Menandakan bahwasanya penglihatan orang muslim kepada Tuhannya lebih besar, lebih kuat daripada penglihatan mata. Cobalah kalau sekiranya ada mereka yang buta. Di antara mereka yang buta, orang yang mengibadati Tuhan yang mereka lihat. Mereka buta. Bisakah mereka, mereka melihat Tuhan mereka? Tidak. Orang muslim yang buta terkadang bisa melihat Tuhannya dengan mata keimanannya lebih dari orang muslim yang melihat. Ibnu Ummi Maktum. Ini luar biasa. Dan bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan ketika dia meyakini apa yang ia tidak lihat keyakinan yang tidak bisa diyakini oleh mata penglihatan walaupun dilihat dengan mata orang-orang musyrikin ketika Nabi menceritakan tentang perjalanannya ke Palestina Baitul Maqdis dengan berita-berita yang mereka terima tidak ada yang mereka dustakan ketika mereka bertanya kalau seandainya benar kamu sholat di masjid Baitul Maqdis maka tolong tunjukkan kepada kami sifat-sifat Baitul Maqdis. Nabi ketika sholat dia tidak memperhatikan masjid. Dia sholat sholat. Dia sholat sholat. Bukan seperti sebagian jemaah umroh atau haji pergi ke masjid Haram Nabawi. Dia kerjanya menghitung tiang. Menghitung tiang. Makanya ketika jemaah haji menanyakan kepada kami, Pak Ustadz, Masjid Nabawi itu berapa tiangnya? Ini jawabannya tentu kami sama sekali tidak tahu. Bertahun-tahun di sana tidak pernah menghitung tiang. Karena memang kita tidak tujuan tujuan menghitung tiang. Dan Nabi ketika di Betul Maghrib bukan untuk menghitung pintu, melihat ah, posisi-posisi yang ada di masjid di Betul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh orang Quraisy, kalau benar kamu sholat di sana tunjukkan. Bagaimana posisi-posisinya, berapa tiangnya, di merahnya apa yang ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata Nabi dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, dalam peristiwa mi'rajnya, Isra mi'rajnya Nabi SAW dihadapkan oleh Allah, ditontonkan oleh Allah kembali kepada saya Baitul Maqdis sisi demi sisi. Seakan-akan dia melihatnya. Disebut oleh Nabi, oh yang bini -bini, orang Quraisy semuanya tahu karena mereka tadi eh, bukan tadi, saya tadi sempat sebelum setelah subuh pembicaraan tentang ini, pembicaraan saya tentang rihlatus syita'i di kajian subuh di masjid tempat rumah rihlatas sita'i wassaif yaitu perjalanan dagang orang Quraisy di musim panas ke Syam dan mereka sudah familiar dengan Masjid Al-Aqsa. Mereka tahu kali. Sehingga mereka ketika mendengar Nabi hanya satu kali itu. Hanya satu kali itu sampai di sana dan dia pun tidak mengetahuinya kalau bukan Allah yang memperlihatkannya. Ketika mereka mendengar sifat yang disampaikan Nabi benar-benar nyata, mereka seakan-akan menyaksikannya. Tetapi mata hati dan iman mereka tertutup sehingga mata yang mereka lihat. Karena gambaran yang disebutkan Nabi membayangkan apa yang telah mereka lihat dan saksikan setiap waktu di musim panas. Mereka tahu itu. Seakan-akan mereka melihat kembali apa yang disifat oleh Nabi. Tetapi mereka tidak percaya. Abu Bakar Siddiq yang juga tidak pernah ke sana. Tidak pernah ke sana. Dan apalagi naik ke atas langit ketujuh. Ketika orang-orang Quraisy ingin mengembalikan Abu Bakar kepada agama yang lama, mereka seakan-akan mendapatkan senjata yang paling mukjizat. Akhirnya mereka datangi Abu Bakar dan mengatakan ke Abu Bakar, "Tuh lihat, temanmu, temanmu itu sudah tampak kegilaannya." Apa itu? Dia mengaku tadi malam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan kembali di pagi hari dia sudah berada di sini. Berangkat tadi malam. Padahal perjalanan kita berbulan-bulan. Satu bulan untuk perjalanan eh, Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Sementara dia satu malam. Percaya kamu? Abu Bakar Siddiq dengan mata imannya menanyakan, benar dia yang mengatakan itu? Benar berita ini dia yang menyampaikan? Mereka mulai dapat senjata. Oh iya benar, Iya benar dia menyampaikan. Itu nampak buktinya gila dia ya kan? Kata mereka, eh, mereka menganggap mewacanya Abu Bakar mulai meragukan ucapan-ucapan atau berita-berita dari Nabi dia mengatakan benar dia menyatakan itu. Mereka dengan dengan percaya diri menjawab benar dia mengatakan mungkin. Kalau memang dia menyatakan maka saya percaya. Perhatikan pandangan iman Bukan mata mata yang ini, dia mata kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mata yang lemah. Ketika dilahirkan kita memang melihat, tetapi kita tidak bisa melihat objek tertentu. Bahkan orang tua kita kita tidak melihatnya. Dan bahkan kita hanya bisa melihat tapi tapi tidak kita ketahui apa yang kita lihat. Kemudian mulai berkembang, berkembang, berkembang penglihatan kita, kemudian sampai kepada puncaknya sehingga mereka melihat Tuhan mereka tetapi penglihatan mereka ini akan semakin berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, dan sampai terkadang ada orang yang sudah lanjut usianya tidak bisa melihat katarak. Ini, ini penglihatan yang kalian bangga-banggakan. Ini pandangan yang kalian lihat. Kemudian nanti di akhirat Tuhan yang kalian lihat ini yang kalian ibadati akan dicampakkan oleh Allah ke neraka bersama kalian. Ini penghinaan oh kamu yang saya berarti kenapa bersama saya? Penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengumpulkan sesembahan-sesembahan yang diibarati lata nanti, berhalanya, bukan latanya. Berhala yang diibarati akan dikumpulkan oleh Allah dan dilemparkan bersama penyembah-penyembahnya ke dalam neraka untuk menghinakan penyembah-penyembahnya. Ini yang kalian sembah dulu pergi bersama mereka di dalam neraka. Dan kami akan melihat Tuhan yang kami sembah. Dan kami merasa bahwasanya melihatnya ini adalah nikmat yang terbesar kami lihat, yang kami dapatkan di akhirat. Kembali kita kepada keyakinan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fi dhalalim mubin. Orang yang berbuat syirik itu benar-benar dalam kesesatan karena mereka tidak mengenal siapa yang seharusnya mereka sembah. Ini ayat yang pertama. Dalil yang pertama. Surat apa? Luqman ayat 10 dan 11. Hafal? Ya. Insya Allah dihafal. Dalil yang kedua tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 35. At-Tur 35. Surat At-Tur ini juga termasuk surat Makkiyah dan memperbincangkan tentang penciptaan Allah Taala semesta. Dan bahkan ada argumentasi yang sangat kuat untuk membantah orang-orang yang merasa bahwasanya mereka terjadi begitu saja di permukaan bumi ini. Allah berfirman dalam surat dan ayat 35 belum sarapan ya? Silakan, silakan. Insya Allah kita lanjutkan sebentar lagi. 10 menit kira-kira. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ayat yang kedua atau dalil yang kedua yaitu surat At-Tur ayat 35 dan 36. 35 yaitu yang tertulis di hadapan kita am khuliqu min ghairi شيء am humul khaliqun Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ini pertanyaan pertama dari Allah. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu pun? Maksudnya tidak ada yang mencipta, muncul sendiri kalau seandainya ini ada pertanyaan seperti ini, jawaban kita apa? Mustahil. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Maka jawabannya mustahil. Tidak akan ada sesuatu tercipta tanpa ada yang mencipta. Ini kalau yang berbicara akal sehat. Kemudian pertanyaan kedua, am humul khaliqun? Kalau mereka tercipta ada pencipta, ini sudah disepakati sudah. Lalu apakah mereka yang mencipta diri mereka, yang mencipta itu mereka sendiri? Amhumul khaliqun ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Pertanyaan kedua ini. Jawabannya apa? Mustahil. Pertanyaan pertama mustahil jawabannya dan sampailah pada kesimpulan bahwasanya adanya makhluk di dunia ini termasuk manusia menunjukkan adanya pencipta. Sekarang timbul pertanyaan kedua, pencipta itu siapa? Apakah makhluk itu sendiri mencipta dirinya sendiri? Maka jawabannya juga mustahil. Ini membawa manusia agar menggunakan akalnya yang sehat. Kemudian dalam ayat yang kedua Maksudnya ayat yang ke-36 di situ tidak tertulis am khalaqus samawati am khalaqus samawati wal arda atau apakah mereka manusia yang mencipta langit dan bumi? Maka jawabannya juga tidak. Jadi manusia itu ada di muka bumi ini. Adanya bukan karena muncul sendiri adanya karena ada yang mencipta kemudian yang kedua manusia itu tidak mungkin mencipta dirinya masing-masing karena mustahil sesuatu yang belum ada bisa mencipta sesuatu yang belum ada bisa mencipta kemudian Allah tanyakan lagi apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi Tentu jawabannya tidak. Karena kalau kita yang menciptakan langit dan bumi ini sebagai manusia, maka kita tidak akan cukup dengan hanya 100-200 hektar milik kita. Tetapi semua bumi ini milik kita. Tetapi tidak. Bahkan kita bersengketa gara-gara memperbutkan bumi. Kenapa? Karena bukan milik kita dan karena bukan ciptaan kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Karena tidak ada satupun makhluk termasuk langit dan bumi itu dia mencipta dirinya sendiri. Berarti yang menciptakannya Allah. Maka ayat ini at 36, 35 dan 36 ini menunjukkan bahwasanya yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dalil yang cukup pendek menjelaskan tentang Rububi Allah Subhanahu wa taala kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah Nabi kalau dari Al-Qur'an maka saya mungkin hanya menyebutkan sebagian nama-nama suratnya saja tadi surat yang pertama Al-Luqman ayat 10 11 Tur atur eh, 35, kemudian tulis Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat rububiyah Az-Zariyat ayat 58. Kemudian Yasin 8283 Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Ini pengaturan alam semesta ini kerajaan alam semesta ini Allah yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rububiyah Allah Yasin 8283. Kemudian Ar-Rum surat Ar-Rum eh, Al-Baqarah maaf. Al-Baqarah 164. Al-Baqarah ini juga ayat rububiyah menceritakan perbuatan Allah. Saya akan bacakan ayat Al-Baqarah ini karena cukup menarik. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri." Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Al-Baqarah 164 juga menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah terhadap alam semesta ini. Dan bahkan uh, mengapungnya kapal di dalam laut, di permukaan air. Ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat 40. Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ini berita dari Allah. Allah yang telah mencipta kamu kemudian dia berikan kamu rezeki kemudian dia pula yang mematikanmu dan kemudian dia pula yang akan menghidupkan kamu kembali. Itu juga termasuk perbuatan-perbuatan Allah di bawah tauhid rububiyah yang diberitakan oleh Allah. Jadi yang menghidup dan mematikan Allah. Makanya ketika Namrud raja yang berkuasa, raja lalim yang berkuasa di masa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan menyebutkan alasan bahwasanya dia juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan bisa juga juga mematikan. Apa bedanya dengan Tuhanmu? Maka uh, dia merasa dan membuktikan dengan mendatangkan dua orang kemudian yang satu dibunuhnya, yang satu lagi dibiarkan hidup. Nah, ini buktinya. Saya bisa mematikan dan saya bisa menghidupkan. Yang satu dibunuhnya mati, yang satu dibiarkan hidup hidup. Karena yang sudah hidup. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada dia bahwasanya Rob yang saya ibadati itu dia yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat. Saya minta kalau kamu memang menjadi penguasa, tolong terbitkan matahari dari barat dan terbenamkan dia di, di, di timur. Kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan saya oleh Rob saya kata Nabi Ibrahim. Fabuhitalladzi kafara. Kata Allah Subhanahu wa taala maka raja ini tidak kuasa. Memang mana mungkin dia bisa memindahkan matahari untuk terbitnya di barat kemudian terbenamnya di timur. Ini uh, menghidup dan mematikan yaitu memberikan kehidupan memberikan kehidupan mencipta dan memberikan kehidupan kemudian mencabut kehidupan kemudian menghidupkan kembali ini semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari sunnah Nabi tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-Sayyidullahu tabaraka wa ta'ala." As-Sayyid. Coba halamannya. Ya. As-sayyidu Allahu tabaraka wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Syikhir Rasulullah SAW bersabda As-Sayyidu Allahu Tabaraka wa Ta'ala As-Sayyid Tadi di antara makna rububiyah apa? As-Sayyid Yang memimpin Yang menguasai Yang memimpin Yang ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya Allah Rabb. Kemudian dalil yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi. Hadis Qudsi ini hadisnya ah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf Ini hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Allah yaitu menjaga manusia, memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Yang memberikan kita manfaat Allah, yang memberikan atau menimpakan kita bencana juga Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan demikian dan ketahuilah ini hadis potongan dari hadis yang panjang dan ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Semua manusia bersatu untuk memberikanmu manfaat, niscaya mereka tidak dapat melakukannya kecuali sesuatu yang telah dituliskan Allah untukmu. Jadi mereka tidak bisa memberikan manfaat kalau Allah tidak menakdirkan kamu mendapatkan manfaat. Berkumpul semua dokter, dengan segala macam keahlian dan kepakarannya untuk menyembuhkan penyakitnya bila mana Allah tidak menyembuhkan tidak akan sembuh. Ini yang harus diimani dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walau berkumpul semua manusia dengan segala kekuatannya untuk menyakitimu dan membahayakanmu, mereka bersatu untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Artinya, mereka berhasil menyakiti dan membahayakan dan mencelakaimu kalau seandainya Allah menakdirkan. Ini keyakinan kaum muslimin, kaum muslimat yang harus ada dalam hati kita sebagai seorang muslim. Dan ini yang membuat kita merasa aman hidup di dunia ini. Karena kita selalu dijaga oleh Allah. Kalaupun ada bahaya yang men yang menyakiti kita atau menimpa kita atau ada orang yang mencelakai kita, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang ditakdirkan oleh Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu ma katabahu Allahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidaklah ada yang mampu menimpa kami dari bahaya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yakin ini. Maka kita tidak akan pernah was-was, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah cemas Walaupun kita disuruh oleh oleh oleh Allah untuk berhati-hati untuk melakukan sebab, jangan bersandar kepada takdir. Tidak boleh. Kita disuruh ikhtiar. Disuruh untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan ada yang menimpa kami dari bahaya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi yang memberikan bahaya, yang menimpakan bahaya yang memberikan manfaat Allah. Ketika kita sakit dan datang berada di depan dokter, apa yang harus ada dalam keyakinan kita? Kesembuhan yang harus yang kita minta kepada Allah. Dan kita di hadapan dokter itu hanya melakukan sebab. Karena rububiyah Allah Subhanahu wa taala harus tampak dalam penyembuhan dan pemberian penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata mulut orang yang paling bertauhid di permukaan bumi ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Ibrahim Imamul Hunafa wa idza maridtu fahuwa yashfin ketika saya sakit maka yang memberikan kesembuhan kepada saya Allah kapan baru yang kapan bisa kita usahakan ini setelah kita mempelajari rububiyah bahwasanya yang menyembuhkan yang memberi penyakit Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun pola kehidupan kita terjaga, kehidupan yang sehat, tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sakit, tidak akan mungkin pola hidup sehat itu menghalangi kita untuk sakit. Kenapa? Karena yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pola manusia yang paling benar pola hidup sehatnya siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Yang paling sempurna pola hidup sehatnya dari pengaturan tidurnya, makanannya, bekerjanya, pola makannya, pola tidurnya, pola bekerjanya, itu semuanya yang paling sempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sakit. Beliau sakit. Dan bahkan ketika dia melakukan ikhtiar, dia berobat. Rasulullah SAW berobat dengan madu dan memerintahkan untuk berobat dengan minum madu. Ketika datang seorang sahabat mengeluhkan penyakit saudaranya, penyakit perut saudaranya, maka Nabi katakan kepadanya iskihi asalan atau askihi atau iskihi asalan. Minumkan kepadanya madu. Kemudian dia datang lagi, tidak ada pengaruhnya ya Rasulullah. Nabi katakan iskihi asalan. Berikan dia madu, madu. Kemudian dia datang lagi, belum ada perubahan. Nabi mengatakan iskih asalan wa kadzdzaba batnu akhi. Minumkan dia madu dan yang bohong sekarang perut saudaramu. Dia sudah sembuh tapi dia pura-pura sakit masih. Kata Nabi SAW. Jadi berobat itu ikhtiar yang sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan bahkan beliau pun membaca ruqyah. Dan dibacakan oleh malaikat ruqyah kepadanya. Ketika dia disihir. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita harus memahami rububiyah Allah agar kita ketika kita melakukan ikhtiar, melakukan sebab, kita tidak bergantung kepada sebab. Karena sebab itu hanya sebatas sebab. Allah telah mengabarkan bahwasanya api yang membakar itu bisa dirubah Allah menjadi api yang mendinginkan. Bukan membakar, tetapi memberi kedinginan dan bahkan membekukan. Membekukan, api bisa membekukan. Api yang menyala-nyala itu membekukan padahal kodratnya adalah membakar. Allah mampu untuk merubah fungsinya menjadi pendingin, alat pendingin. Makanya di antara rahasia yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, ketika Allah berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ada Ibrahim, kata-kata salaman itu kata para ulama tafsir tersirat makna bahwasanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan salaman maka Nabi Ibrahim beku dengan dibakar oleh api. Jadi dinginnya api tadi memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga api itu tidak membakar dan juga tidak membekukannya. Bayangkan sebab itu sebenarnya tidak berfungsi apa-apa. Kembali kita kepada Allah yang tadi kita sebutkan perbuatannya memberi manfaat, memberi mudarat, memberi memberi rezeki, menahan rezeki, menyembuhkan, Eh, menghidup mematikan, menumbuhkan dan yang tidak menumbuhkan semuanya itu perbuatan Allah sebagaimana dalam hadis yang sekarang kita baca. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, hanya dua hadis yang disebutkan di sini. Dua hadis yang disebutkan dari dalil-dalil rububiyah Allah dari sunnah Nabi yang paling Eh, mendalam di sini adalah ayat eh, hadis yang terakhir tadi. Kalau sekiranya semua manusia berkumpul mengumpulkan kekuatan untuk memberikan manfaat kepadamu, menyembuhkan, menyelamat kamu, menyelamatkan kamu dari bahaya, sementara Allah tidak menakdirkan, maka tidak ada gunanya manusia itu memberikan manfaat kepadamu. Tidak akan ada artinya. Sebaliknya, kalau menyakitkan, membahayakan, mencelakaikan semua manusia, tetapi Allah menyelamatkan kamu maka tidak akan ada satupun yang akan mencederaimu. Ini yang ditanamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi ketika keluar hijrah, ketika dia keluar hijrah dari rumahnya, dia melihat bahwasanya orang Quraisy, orang Quraisy sudah mengirimkan pasukan khusus, pasukan elit Quraisy ini mengepung rumah Nabi. Berapalah besarnya rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikepung oleh pasukan khusus Nabi SAW tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena yang menyelamatkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan teori. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi rububiyah itu bukan teori. Memang dia dalam pembagiannya, dia termasuk adalah pembagian tauhid al-ilmil ma'rifi. Yaitu il, eh, bagian tauhid yang berhubungan dengan pengetahuan dan teori tetapi harus diterapkan karena Allah Subhanahu wa taala membawa orang-orang musyrikin untuk menerapkannya. Kalau kalian tahu yang menciptakan alam semesta ini saya, maka terapkan, ibadati saya. Jadi bukan untuk diketahui saja bahwasanya Allah itu pencipta, tetapi harus kita jadikan sebagai barometer dalam sikap kita e, di kehidupan dunia ini. Seperti tadi di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak. Dalil eh, yang ketiga selain dari sunnah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah yaitu dalil akal tentang rububiyah Allah. Dalil akal. Akal kita yang dicipta, yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti akal ini dis, di oleh Allah untuk mengakuinya. Makanya ketika ada akal yang tidak mengakui adanya Allah, maka akal ini fi mubin. Akal yang tidak sehat. Yang kata-kata Allah balik kata Allah tadi dalam ayat balit zalimuna fi dhalalim mubin. Mereka sebenarnya tidak punya akal. Walau dalam urusan dunia mereka orang-orang yang cerdas, pintar, tetapi mereka kata Allah Subhanahu wa taala afala taqilun. Afala tatadzakkarun. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ulaika uh, apa? kal an'ami bal hum adall mereka orang-orang yang seperti binatang-binatang ternak. Bahkan Allah sangat keras menjelaskan kedunguan orang-orang yang tidak menyadari bahwasanya yang mencipta ini Allah Subhanahu wa taala direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya bahkan diperumpamakan dengan kambing, dengan sapi, dengan unta kedunguannya. Ulaika kal an'am. Seperti sapi kerbau kerasnya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ulaika kal an'am dan bahkan Allah mengatakan balhum adallu. Justru mereka yang lebih dungu daripada binatang ternak. Karena mereka tidak melihat betapa tampak nyatanya kekuasaan Allah di alam semesta ini sehingga mereka harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tetap saja bahwa menyerahkan diri mereka kepada makhluk yang benda kepada makhluk mati yang akan mati atau benda mati sekalipun. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal juga menggiring manusia untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau sebagai Rabb Ar-Rabbu. Uh, ada beberapa metode ini dalil akal telah membuktikan wujud yaitu eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan ke kemandiriannya dalam rububiyah pengaturan dan kepemilikan atau pemilikan dan kesempurnaan kekuasaannya atas semua makhluknya hal itu dapat dibuktikan dengan melihat dan mengamati semua ayat-ayat Allah yang membuktikannya ada banyak metode dalam mengamati dan mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Allah untuk membuktikan rububiyahnya dan metode yang paling terkenal ada dua ini metodenya yang pertama metodenya mengamati ayat-ayat Allah dalam penciptaan jiwa manusia mengamati jadi akal itu dipungsikan untuk menyaksikan saya ini siapa? Bagaimana bentuk ciptaan kita manusia? Yang dikenal dengan istilah dalalatul anfus. Itu melihat rububiyah Allah dari jiwa kita manusia, dari badan kita. Kenapa kok bisa telinga kita ini sejajar tetapi tidak diukur ketika kita dicipta? Tidak ada tidak ada meterannya di dalam rahim untuk diukur pas enggak susunan atau tinggi sebelah atau juga mata kita ini dari dalalatul anfus melihat ke kekuasaan Allah, rububiyah Allah dari melihat tubuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat berapa? Ayat berapa? 21. Saya ingin melihat ke sana, makanya saya tanyakan ayatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun dan juga pada dirimu sendiri yaitu kita ini yang tersusun dari segala yang kita miliki dari kepala, tangan, dua kaki, perut dan organ-organ vital dalam tubuh kita dan apa yang ada di, di dalam kepala kita, yang ada di kepala kita dari mata, telinga, mulut dan seterusnya otak itu semua bukti-bukti kerububian Allah pada diri kita. Karena yang mendesainnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membentuknya. Dari apa Allah bentuk? Dari setetes air tadi. Dari setetes air yang hina dicipta oleh Allah dalam proses yang lama 40 hari. Dari setetes air itu berubah menjadi segumpal darah. Selama 40 hari lagi dari darah yang segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu Allah bentuk tulang belulang. Nanti tulang belulang itu dibungkus kembali oleh Allah dengan dengan daging sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun? Ya. Uh, ayat 12, 13, 14, 15, 16 itu perjalanan kita. Perjalanan setiap kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah di dunia ini sampai akhirat. Al-Mu'minun ayat berapa? 12, 13, 14, 15, 16. Silahkan dibaca dan lihat terjemahannya. Itulah perjalanan hidup kita masing-masing. Dan tadi singkatnya saya katakan dari setetes air kemudian setet, eh, segumpal darah, segumpal daging dibentuk menjadi tulang belulang dan tulang yang sudah rangka itu dibungkus oleh Allah dengan daging dan jadilah kita. Belum sempurna. Nanti Allah akan tiupkan ruhnya dibawa oleh malaikat dan malaikat yang meniupkan. Dan inilah manusia. Dan itu yang membentuknya Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalalatul anfus. Kemudian Metode yang kedua kita uh, ringkas saja dan mungkin uh, kalau bisa buku ini terjemahannya bisa di, di download di internet. Ya sudah diturunkan internet. Saya ngambil di situ di internet atau mengcopy yang uh, asli sini. Uh, metode yang kedua mengamati ayat-ayat Allah yang terdapat pada penciptaan alam semesta, melihat alam semesta ini, melihat langit, melihat bumi, melihat gunung, melihat air sungai-sungai, agungkanlah Allah dengan ciptaan-ciptaannya tersebut. Dengan ciptaan ciptaan Allah tersebut dan ini kita diperintahkan. Jadi dengan dilalatul akal dengan menggunakan akal kita bisa melihat rububiyah Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Itulah dalil-dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan yang e, kedua yaitu dalil-dalil rububiyah. Kita telah nukilkan dari dalil Al-Qur'an, dari sunnah sedikit-sedikit, kemudian dalil akal, kemudian yang terakhir ada dalil fitrah. Ada dalil fitrah, yaitu fitrah manusia. Fitrah yaitu bawaan pengakuan bawaan. Pengakuan bawaan dari manusia bahwasanya ia ada yang mencipta. Dan ini dimiliki oleh semua manusia. Ada yang menguasainya, ada yang mengatur hidupnya. Dan bahkan orang-orang yang tidak beriman sekalipun me mempraktekkan atau memperagakan pengakuan-pengakuan yang seperti ini. Ketika dia mungkin melihat ke atas atau dia menengadah ke langit dan seterusnya. Dan dan ini pengakuan-pengakuan dinukilkan oleh para ulama dari pengakuan-pengakuan orang-orang musyrikin di masa jahiliyah dalam syair-syair mereka uh, eh, bahwasanya langit ini ada pencipta seperti pengakuan orang Badui. Orang Badui mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam dalam syair dia. Orang Badui yang belum mengenal Islam tetapi dia dinukilkan betapa indahnya ungkapannya. Pernah mungkin saya sampaikan di sini atau di tempat yang lain. Syairnya adalah eh, kira-kira uh, begini maknanya. Uh, kotoran binatang kotoran binatang menunjukkan adanya binatang yang yang membuang kotorannya. Sekarang kalau kita melihat ada tai ayam. Ada tai ayam. Apakah tai ayam ini muncul dari kambing? Nah, jelas tai ayam. Berarti tai ayam itu menunjukkan adanya ayam. Kemudian jejak menunjukkan adanya orang yang berjalan. Adanya sesuatu yang berjalan. Ini di padang pasir nampak jelas wal atharatu tadullu alal masir. Adanya jejak menunjukkan adanya orang yang berjalan. Kemudian beliau mengatakan, orang Badui ini mengatakan, langit yang berlapis-lapis. Bumi yang ada celah-celahnya untuk berjalan di celah-celah gunung. Lautan yang bergelombang. Tidakkah semua itu menunjukkan adanya pencipta? Tidakkah semua itu menunjukkan adanya pencipta? Gunung-gunung yang menjulang maka sebenarnya kita diperintahkan untuk semakin memperdalam keyakinan kita terhadap rububiyah Allah dengan melihat dalalatul uafak ini, melihat kekuasaan Allah dalam menciptakan gunung-gunung yang menjulang. Dan ini mungkin riahlah perjalanan yang ada manfaatnya. Yang semakin memperdalam dan mempertajam keimanan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu Kalau kita melihat dan menyaksikan hanya keindahan alam saja dan tidak ada pengaruhnya kepada keimanan kita dalam rububiyah, maka ini tidak ada bedanya dengan orang kafir. Tidak ada bedanya. Kita melakukan perjalanan, oh kita hanya foto-foto saja, dan apalagi mengirimkannya atau mengambilnya sebagai hanya keindahan, dalam bentuk keindahan, tanpa ada tertanam, semakin tertanamnya keyakinan terhadap kekuasaan Allah, maka ini tidak ada manfaatnya. Jadi tujuan kita berjalan memperlihat melihat itu semua adalah apa yang di, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Eh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب wa يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Ini tujuannya dari ketika kita melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil dan ada beberapa pembahasan yang sengaja saya mundurkan karena memang kita perlu fokus. Di antaranya adalah penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah dari kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi, orang-orang yang menyimpang. Termasuk di situ termasuk nanti adalah orang-orang uh, apa komunis dan orang eh, Firaun yang pertama, pribadi-pribadi Firaun yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya perlu konsentrasi dan tadi saya sudah menyadari bahwasanya kita mulai subuh dan tidak ada sarapan, maka kekuatan badan kita juga harus dikondisikan untuk menimba ilmu, maka saya sengaja me mengurangi materi tadi dan hanya fokus kepada tiga pembahasan saja. Makna, definisi, e, secara bahasa dan istilah, kemudian dalil-dalil. Dari dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu pun sangat sedikit saya uraikan tadi karena memang mempertimbangkan kondisi fisik kita dan waktu yang tersedia uh, uh, ke depannya insyaallah uh, eh, mungkin setengah jam lagi atau kurang adalah untuk tanya jawab sementara sisa dari tauhid rububiyah ini akan kita mulai nanti dalam pembahasan berikutnya dalam usaha kita memantapkan akidah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima uh, apa yang telah kita usahakan walaupun mungkin banyak kekurangan dan Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan kita dan mengampuninya dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita dan tentunya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dan memberkahi ilmu kita dan meluruskan serta membenarkan amal kita wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin uh, kita uh, tidak terlalu banyak menerima pertanyaan kalau itu itu nantinya ternyata banyak maka kita akan uh, tutup sebelum jam 9 dari uh, daurah kita kali ini. Pertanyaan pertama, Ustadz makhluk-makhluk yang disembah akan dilemparkan ke neraka bersama orang-orang yang menyembahnya. Bagaimana Eh, bagaimana dengan orang-orang soleh, Nabi Isa dan lain-lain yang yang tidak menyuruh untuk disembah, tetapi sebagian manusia menyembahnya. Yang mereka tidak menyembah Nabi Isa. Dan mereka juga tidak menyembah Lata, tapi berhala. Berhala. Yang yang dilemparkan itu berhala-berhala yang disembah. Adapun yang makhluk-makhluknya dikembalikan kepada e, kebaikan kesolehan mereka Eh, dan para nabi pun disembah. Nabi Muhammad juga disembah oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Tapi Nabi Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin masuk neraka. Yang yang mereka eh, ibadati itu kalau dalam bentuk fisik maka akan dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperlihatkan kepada mereka ini yang dahulu kalian sembah dan silakan kalian bawa ke neraka. Ya, jadi seperti orang-orang soleh yang disembah oleh Allah, walaupun dituju mereka, tetapi yang mereka tentu tidak akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka dan e, apa e, rumus rumus yang mereka e, sembah itu saja yang berhala-berhala atau patung-patung yang disembah itu yang dikembalikan oleh Allah dan dibawa ke neraka bersama penyembah-penyembahnya untuk menghinakan penyembah-penyembahnya. Wallahu taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana penjagaan Allah terhadap Rasul yang terkena sihir orang Yahudi Apakah ini ditakdirkan oleh Allah Semua yang terjadi takdir Dan Rasulullah SAW sudah tersihir Dan dia sudah terjadi maka itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala Dan Nabi membuktikan bahwasanya Nabi SAW bukanlah Allah Dia manusia biasa Ini sebagai hikmahnya Dan juga mengajarkan ruqyah Dan Nabi SAW diruqyah oleh para malaikat Dan Nabi SAW juga meminta perlindungan Nabi SAW juga mempersenjatai dirinya dengan zikir-zikir tetapi tetap saja Allah berikan takdir ini menunjukkan bahwasanya yang zikir itu hanya sebatas sebab. Jangan kita beranggapan nanti ketika kita sudah menghiasi hari-hari kita dengan zikir lalu kita ketika ditimpa oleh apa yang kita khawatirkan, oh kita berburuk sangka kepada Allah. Yang kita lakukan itu semuanya sebab. Zikir itu sebab, doa itu sebab, Apakah setiap zikir itu kita harus dapatkan apa yang kita inginkan? Tidak. Nah, berdoa pun demikian. Maka ini buktinya Nabi SAW orang yang paling afdal dalam berzikir tetapi dia juga ditimpa oleh sihir. Wallahu taala Pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah, bismillah. Ustaz, apakah kita boleh menyumbang untuk musibah gempa bumi di Nepal? Ya. Apa larangannya? Ini misi kemanusiaan dan termasuk misi dakwah. Dan kita juga Eh, diperintah oleh Allah Rasulullah SAW untuk berbuat berbuat baik kepada sesama manusia dan mereka membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan bantuan. Maka ini adalah ibadah yang yang sangat mulia dan utama wallahu taala alam. Ustaz, apa nama website untuk mendownload kitab ini? Tulis saja nama kitabnya, nanti akan keluar di di Syekh Google. Syekh Gogol. Mufti Google ya. Landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ini judulnya. Landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pernah saya katakan kitab lebih baik ya. Kitab lebih baik kita bawa kitab daripada bawa <laughs> Kalau bisa dikotokopi dan bisa kita coret-coret juga isinya atau kita bisa tambahkan komentar-komentar. Ya. Kalau perlu kalau kita download kemudian kita print mungkin juga bisa dilakukan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadis Barang siapa mengikuti sunnahku Maka dia cinta padaku Karena siapa cinta pada Dan ber, eh, eh, Barang siapa cinta padaku di surga bersamaku. Hadis apa ini Ustaz? Sahih apa tidak? Saya tidak tahu ini. Barang siapa mengikuti sunnahku, maka dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku di surga bersamaku. Tidak tahu saya hadis, tapi mengikuti sunnah, eh, sunnah wajib. Mengikuti sunnah Nabi diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah yang memerintahkan dan itu tanda cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika benar cinta kalian kepada Allah, buktikan dengan mengikuti saya kata Nabi. Jadi bukti cinta kita kepada Allah mengikuti Nabi. Kalau ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi kita tidak mau mengikuti sunnah Nabi dan bahkan menentang sunnah Nabi, cinta apa ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada Allah yang menyuruhnya. Bahkan hasilnya apa? Hasilnya yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mengikuti sunnah salah satu faktor diampunkan dosa. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Adapun lafaz yang tadi disebutkan itu eh, saya tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salat jahar Di dalam salat jahar ketika imam membaca doa iftitah yang panjang dan makmum membaca iftitah yang pendek, apakah boleh makmum mendahului imam langsung membaca Al-Fatihah? Kalau boleh mohon dijelaskan dalil yang mendahulukannya. Tak perlu dalil kerana tak boleh. Nah, ha, kerana tak tak boleh. Karena kita e, tidak boleh mendahului imam dalam bacaan yang diperdengarkan. Tidak ya, boleh kita mendahului imam dalam bacaan yang diperdengarkan oleh imam yaitu Al-Fatihah. Maka kita e, sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum makmum membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak perlu makmum membaca Al-Fatihah karena sudah cukup dengan bacaan imam. Karena dia diperintahkan untuk mendengarkan dengan seksama bacaan imam. Ada yang mengatakan justru diperintahkan makmum atau tetap makmum membaca Al-Fatihah, lalu permasalahannya kapan ia membaca Al-Fatihah, maka para ulama menjelaskan tentang teknis-teknis membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ketika berhentinya imam atau selesainya imam membaca Al-Fatihah dan selesai membaca amin, maka dia membaca dengan cepat atau di celah-celah imam membaca ayat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata makmum. Ini diantara penjelasan para ulama. Bagi yang berpendapat makmum mesti membaca Al-Fatihah. Tidak ada satupun para ulama yang menjelaskan bolehnya makmum mendahului, mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala. Sudah. Ustaz, apakah Lata itu adalah orang soleh dan beriman? Dia dijelaskan adalah orang yang dermawan. Yang dijelaskan dia adalah orang yang dermawan. Kedermawanan ini yang sangat berlebihan. Dia bukan berdermawan kepada orang-orang yang dikenalnya saja, tetapi orang yang tidak dikenalnya. Dan bahkan kedermawanan yang bukan untuk manusia saja, tetapi untuk binatang pun. Binatang yang ia piara atau binatang bukan piaraannya, dia beri makan. Ini kedermawanan lata dan yang lainnya dari orang-orang yang disimbolkan disimbolkan untuk diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia masuk surga atau soleh atau bertakwa ini tidak ada penjelasannya wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya junub eh, bukan Saya junub bukan sekarang ya Saya junub setelah sholat subuh Terlupa mandi junub sampai waktu asar Junubnya apa ini? <laughs> Ya, saya, eh, saya junub setelah sholat subuh terlupa. Mungkin kalau dia mimpi, junubnya junub mimpi, mimpi basah mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau uh, mungkin lupa mandi atau tidak, atau junubnya dia tidak lupa tetapi lupa mandi junubnya. Apakah dia sudah mandi atau tidak? Mungkin lebih berat ke sini. Ustaz saya junub setelah sholat subuh terlupa mandi junub sampai waktu asar dan telah mengimami sholat dua dua zuhur dan asar. Ini imam ini. <laughs> Luar biasa. Nabi SAW juga demikian. Nabi SAW seperti yang kami pelajari dalam Sahih Muslim, uh, pernah suatu ketika dia sudah dikumandangkan iqamah dan dia masuk. Setelah dia tegak di tempat dia biasa mengimami kaum muslimin, dia tersadar kemudian dikatakan kepada makmum, berdiri tetaplah kalian di tempat kalian. Artinya berdiri. Kemudian dia keluar, Kata perawi hadis ketika kami melihatnya masuk rambutnya basah. Nabi SAW dijelaskan oleh para perawi hadis lupa mandi junub. Tetapi sebelum sholat. Ini sudah tiga kali sholat dilaluinya. Zuhur dan asar. Ya. Jamaah yang diimaminya tidak mengulangi sholatnya. Sementara dia sendiri mengulangi sholat. Dia sendiri mengulangi sholat. Sholat subuh. Eh, eh sholat zuhur dan asar karena dia junubnya setelah subuh. Junubnya setelah subuh jadi jamaah yang diimaminya zuhur dan asar itu tidak ada masalah dan e, tetap mendapatkan pahala jamaah karena tidak ada hubungannya dengan imam sementara dia mesti mengulangi sholat zuhur dan asar setelah mandi. Setelah mandi wallahu taala Ya, kita cukupkan karena saya memang niat untuk sebelum selesai sebelum jam 9 dan uh, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai untuk daurah yang uh, ketiga ini pemantapan akidah dengan berpegang kepada kitab dan sunnah, membaca kitab eh, landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Qur'an dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kita pahala dan memberikan kita istiqamah di atas akidah yang benar.